Sudah dibahas syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yardha. betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi siapa yang diridhoi oleh Allah. Lihat yang dikecualikan. Hanya yang diizinkan oleh Allah untuk yang diridhoi oleh Allah. Maka syaratnya kata Syekh ada dua syarat. Allah diizinkan oleh Allah dan itu syarat pertama. Wa dan diridhoi oleh Allah. Wahada hadza syartu dan itu syarat yang kedua. Adapun izin bagi yang memberikan syafaat adapun keridhaan bagi yang diberi syafaat. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kecuali kepada orang beriman. Karena Allah berfirman, "Wala yarda li'ibadihi al-kufr." Wala yarda li'ibadihi al-kufr. Allah tidak ridha kekafiran pada hamba-hambanya. <clears throat> Maka barakallahu fiikum. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa mereka-mereka yang akan mendapatkan syafaat adalah orang-orang mukmin. Orang mukmin bukan orang yang maksum. Orang beriman bukan orang yang tidak punya salah. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam akan berbuat salah. Akan berbuat ketergelinciran atau kesalahan kecuali orang-orang yang maksum dari para rasul radhiyallahu alaihim ajma'in. Adapun manusia selain rasul maka mereka tidak maksum dengan makna memiliki kesalahan-kesalahan maka orang-orang inilah yang akan mendapatkan pembelaan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumul qiyamah sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang bertanya kepada Rasulullah SAW man as'adan nas bi syafa'atika al qiyamah ya Rasulullah siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu nanti pada hari kiamat kata Rasulullah SAW sungguh aku sudah menduga enggak akan bertanya seperti ini kecuali engkau Rasulullah SAW sudah Berhusnudhan bahwa nggak akan bertanya yang seperti ini kecuali Abu Hurairah radhiyallahu taala Maka dijawab bahwa syafaatku nanti yaumul qiyamah adalah untuk mereka-mereka menyatakan la ilaha illallah sidqan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Orang-orang yang masih berpegang dengan tauhid. Orang-orang yang masih berpegang dengan la ilaha illallah maka mereka akan dibela oleh Rasulullah SAW dengan syafaat. Qala hafizahullah berkata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah fal mukhalifuna li ahli sunnah fi syafa'ati ala tarafain naqil Adapun orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah dalam masalah syafaat itu ala tarafain naqil memiliki dua penghujung yang bertentangan. Memiliki dua sisi yang bertentangan. Ada yang ekstrim dalam menolak, ada yang ekstrim dalam menyatakan keberadaannya. Bagaimana maksudnya? Qala Allah. Minhum man ankara syafa'ah. Sebagian mereka yang menyelisih ahli sunnah menolak syafaat. Menyatakan enggak ada syafaat. Wahumul khawarij. Di antaranya kaum khawarij. Siapa yang berbuat dosa maka dia kafir akan masuk neraka selama-lamanya. Enggak ada syafaat-syafaatan. Termasuk yang seperti khawarij adalah mu'tazilah. Juga menyatakan demikian. Walaupun tidak menganggap kafir, tetapi menganggap orang yang berdosa kekal dalam neraka. Alladzina yukaffiruna bil kaba'ir allati duna syirk. Khawarij adalah yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar. Yang padahal bukan syirik. Adapun Mu'tazilah adalah orang-orang yang menganggap pendosa akan kekal dalam neraka walaupun tidak disebut kafir oleh mereka. Mu'tazilah menyebutnya dengan manzilah bainal manzilatain. Memiliki kedudukan di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, bukan kafir. Tapi tengah-tengah di antara mukmin dan kafir. Ini Mu'tazilah. Tetapi mereka sama dengan Khawarij masalah nanti yaumul qiyamah. Kata Mu'tazilah, adapun yaumul qiyamah mereka akan kekal dalam neraka. Nggak bisa diberi syafaat, nggak bisa dibela, nggak bisa ditolong, nggak bisa diampuni, nggak bisa dimaafkan. Astagfirullah. Ini ekstrim. Gulu, melampaui batas. Watarfuz thani, sedangkan kelompok yang bertentangan dengannya, kesesatan kedua dalam masalah syafaat, kesesatan yang sebaliknya, bertentangan dengannya. Man yaghlu fi isbati syafa'ah. Mereka yang ghulu ekstrim dalam menetapkan syafaat. Manhum humul mutasawwifah wal quburiyah. Mereka kaum sufi, kaum kuburi yang beribadah kepada orang-orang mati alladzina ya'tamiduna 'ala syafa'ah yang mereka menyandarkan dengan syafaat saja wa yalja'una ila al-qubur sehingga mereka berdatangan ke kuburan-kuburan orang saleh untuk minta syafaat wa yastaghithuna bil amwat mereka meratap kepada orang-orang mati mereka memohon pada orang-orang mati. Mereka menangis, meminta berdoa, memanggil-manggil orang mati. Wahai Syekh Maulana, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya fulan, ya fulan. Berikan syafaat kepadaku, selamatkan aku, belalah aku, khud biyadi, peganglah tanganku. Ila akhirih. Doa kepada selain Allah. Wadu'a huwal ibadah. Sebagaimana diriwayatkan dalam Tirmidzi bahwa doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau doa itu ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun memintanya meminta pembelaan, walaupun memintanya meminta syafaat, tetapi itu namanya berdoa. Ya Rasulullah, aku minta syafaatmu, belalah aku. Wahai malaikat-malaikat, berikan kepadaku pembelaan. Wahai orang-orang saleh, wahai wali, wahai habib, belalah aku, berikan syafaat kepadaku. Isfa'ni, isfa'ni. Itu doa. Doa. Wa du'a'u yang namanya doa huwal ibadah adalah ibadah. La yusraf illa lillahi wahda. Enggak boleh diserahkan kecuali kepada Allah sendirinya.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 Enggak akan ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah? Siapa? Enggak ada. Berarti milik siapa? Syafaat. Lillahi syafa'atu jami'a. Allah menjawab dalam Al-Quran. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Lillahi syafa'atu jami'an. Milik Allah lah syafaat seluruhnya. Berarti ada tarafain ada dua golongan yang saling bertentangan, dua-duanya ekstrim. Yang satu menentang syafaat, tidak ada syafaat itu. Dan ini tentunya menentang Quran wa sunnah. Karena Quran dan sunnah menetapkan adanya syafaat Rasulullah, adanya syafaat orang-orang yang berikan syafaat. Apakah orang-orang saleh, para syuhada, demikian pula para malaikat. Sedangkan yang lain sebaliknya, menyatakan iya ada syafaat oleh karena itu kita minta ke kuburan orang soleh ya wali fulan ya wali fulan isfa'ni isfa'ni berikan syafaat kepadaku belalah aku belalah aku bayangkan sampai meratap sampai menangis mereka doa kepada Allah saja tidak sehusyuk itu dia doa pada Allah apakah ketika salatnya ataupun setelah salatnya apakah di tempat-tempat mustajab doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar selesai pergi dia ya. tidak ada jiwa menginginkan dikabulkan ya Allah Rabbana atina tidak ada wala air mata tidak ada tetesan air mata nggak ada kehusuan nggak ada ratapan nggak ada keinginan untuk dikabulkan tetapi ketika berdoa meminta syafaat ke kuburan Ya wali fulan Isfa'ni Sampai menangis, menangis, menangis Belalah aku Apalagi kepada manusia Walaupun dia aulia Walaupun dia benar-benar wali Kepada Nabi sekalipun tidak boleh Menyatakan Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah Tolonglah aku Tidak boleh Apa kata Allah dalam Al-Fatihah Apa Allah katakan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ucapkanlah kepada lah ya Allah aku beribadah dan kepada lah ya Allah aku meminta pertolongan. Harus meminta pertolongan hanya kepada Allah. Iyaka nasta'in. Harusnya menyatakan ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku. Ternyata mereka menyatakan ya Rasulullah tolonglah aku, ya Habibullah belalah aku. Ini ekstrim juga. Sama yang satu ekstrim ke kanan, yang satu ekstrim ke kiri. Seharusnya mengimani berita bahwasanya Rasulullah akan memberikan syafaat. Mem mengimani, percaya pada berita bahwa nanti akan ada syafaat dari para syafi'in, orang-orang saleh dan syuhada. Untuk siapa? untuk orang-orang yang bertauhid, untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka jadilah engkau orang yang bertauhid, Jadilah engkau orang yang diridhoi oleh Allah, niscaya akan dapat pembelaan. Otomatis, nggak perlu diminta. Kalaupun mau meminta, minta pada Allah. Ya Allah, inna nas'aluka syafa'at nabiyyik. Ya Allah, aku meminta syafaat nabimu. Karena Allah yang mengizinkan. Allah yang menentukan. Allah yang menyatakan ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh diberi syafaat, ini tidak boleh diberi syafaat. Maka mintalah kepada pemiliknya. Karena miliknya Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan, nggak akan diizinkan kecuali kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti kelompok-kelompok yang menyelisih ahli sunnah ala tarafain naqiyum. Ada dua golongan yang saling bertentangan. Satu ekstrem ke kanan, satu ekstrem ke kiri. Mereka yatlubuna minhumus syafa'ah. Mereka meminta kepada orang-orang mati syafaat. Kama qala ta'ala sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Qur'an. Allah sudah tahu akan munculnya para kuburiyun. Allah sudah tahu. Wallahu 'allamul ghuyub. Allah Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Sudah mengetahui sebelum terjadinya akan ada orang-orang yang menyembah sesuatu karena ingin syafaat. Lihat kata Allah. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا هؤلاء شفعاؤنا عند الله mereka menyembah selain Allah sesuatu yang la yadurruhum wa la yanfa'uhum mereka beribadah kepada selain Allah kepada sesuatu yang tidak bisa menentukan manfaat, nggak bisa menentukan madarat. Itu makna fauhum wa yadurruhum. Nggak bisa menakdirkan kebaikan, nggak bisa menakdirkan kejelekan. Wa yaqulun dan berkata haula'i syufa'una. Mereka itu pembela-pembela kita nanti di sisi Allah. Memang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, apakah kepada batu, kepada pohon, kepada orang mati, kepada kuburan, kepada apapun. Mereka memiliki sebab-sebab dan alasan-alasan yang batil. Sebagian beralasan bahwa benda-benda itu adalah sesuatu yang ikut bersama Allah dalam mengatur alam. Maka dibantah la yanfa'uhum wa Tidak. Benda-benda itu tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan mudarat. Alasan lainnya, ini akan membela kita di sisi Allah. Dan ini yang terbanyak. Kenapa menyembah kuburan? Karena ini kuburan orang soleh. Agar dia nanti membela kita di sisi Allah. Kenapa engkau berdoanya kepada kuburan ini? Karena nanti orang ini Orang soleh yang pasti dia dekat dengan Allah dan pasti dia dalam keadaan begini dan begitu akan bisa membela kita yang qiyamah. Alasannya syafaat. Maka Allah katakan, lihat mereka beribadah kepada selain Allah wa yaqulun dan berkata haula'i syufa'auna. Ini nanti akan menjadi pembela-pembela kita yaumul qiyamah. Alasan yang ketiga biasanya menjadikan perantara ini kan orang soleh. Kan dia bisa menyampaikan pada Allah. Ya Habib Fulan, ya Wali Fulan. Sampaikan pada Allah. Ya Rasulullah, balir maqasidana. Ya Rasulullah, sampaikan maksud-maksud kami kepada Allah. Ya, emang perlu perantara. Emang Allah swt wa taala tidak sami'un alim? Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Dan Rasulullah SAW tidak menyuruh kita untuk menjadi dirinya sebagai perantara. Karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, dan maha mengabulkan doa. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib. Ujibu da'watad dari idha da'an. Aku akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. aku. Falyastajibu maka hendaklah mereka menyambut perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Allah. Allah dekat. Allah mendengar. Allah melihat. Kamu berbisik, ya Allah, ya Allah. Allah dengar. Apa perlunya mengambil perantara-perantara? Dan itu pun Allah kisahkan musyrikin jahiliyah ketika ditegur kesirikan mereka mereka menjawab mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa kami gak nyembah mereka kami hanya menjadikan mereka perantara kepada Allah alasan musyrikin menjadikan perantara menjadikan pembela dan dianggap sekutu semuanya dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'an maka kaum muslimin, ini adalah nasihat untuk kita semua agar kita jangan beralasan dengan alasannya musyrikin. Jangan beralasan dengan alasan yang sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegur, kenapa engkau berdoa pada orang mati? Ini kan pembela kita yaumul qiyamah. Astagfirullah persis seperti dalam surat Yunus ayat 18. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Yang lain lagi ditegur bahwa itu syirik, jangan meminta pada kuburan. Jawabannya, mana abduhum? Kami nggak nyembah mereka. Kami cuma jadikan mereka perantara kepada Allah. Ya fulan, sampaikan pada Allah. Itu pun sama alasan musyrikin jahiliyah yang sudah dibantah oleh Allah dalam Al-Qur'an. Afala yaqra'una Al-Qur'an? Apa mereka nggak baca Al-Qur'an? Afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Am 'ala qulubin aghfaluha? Apakah mereka tidak bertadabbur terhadap Al-Quran? Amala qulubin akfaluha. Atau di hati mereka sudah terkunci. Tertutup. Baca ya, Al-Quran. Allah kisahkan tentang mereka kaum jahiliyah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah mereka. Melainkan hanya menjadikan mereka sebagai perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Astagfirullah. Ternyata masih ada sebagian kaum muslimin yang meminta-minta pada kuburan dengan alasan yang sudah dibantah oleh Allah, alasannya musyrikin. Satu alasan syafaat akan membela kita yaumul qiyamah. Yang kedua, alasan perantara. Ya'budunahum min ajli an yashfa'u lahum indallah. Mereka menyembahnya dengan alasan agar bisa memberikan syafaat pada mereka yang qiyamah. Amal wasat, adapun yang tengah-tengah. Fahum ahlu sunnati wal jamaah. Yang tengah-tengah adalah ahlu sunnati wal jamaah. Lam yanfu syafa'ah mutlaqan Walam yuthbituha mutlaqan Mereka tidak menafikan syafaat secara mutlak Dan mereka juga tidak menetapkannya secara mutlak Kenapa? Kenapa? <laughs> Mengapa demikian? Mengapa tidak menetapkan secara mutlak dan tidak menafikan secara mutlak? Karena kemarin sudah kita singgung. Al-Qur'an menerangkan dua bentuk syafa'ah. Ada syafa'ah yang manfiyah, ada syafa'ah yang musbatah. Maka syafaat ada apa enggak ada? Jawab, ada. Salah. Kalau gitu enggak ada, salah juga. Kenapa demikian? Jangan mengatakan ada secara mutlak, jangan mengatakan tidak ada secara mutlak. Ada bagi mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah dan diridhai. Dan tidak ada bagi mereka-mereka yang tidak Allah ridhai yaitu kufar. Karena Allah menyatakan tentang kufar, "Fama tanfa'uhum شَفَاعَةُ syafi'in." Gak ada bagi mereka manfaat dari syafaat siapapun. Dinafikan oleh Allah. Laisa lahum bagi mereka tidak memiliki syaf, syafi' tidak memiliki syafa'ah. Dalam sekian banyak ayat Allah menyebutkan tidak ada syafaat, tidak ada syafaat, tidak ada syafaat bagi orang-orang kafir. Berarti tidak menetapkan secara mutlak, tidak menafikan secara mutlak. Ada kalau begini, dan tidak ada kalau begitu. Harus ada keterangan kaidnya, harus ada kuyudnya, harus ada syurutnya dan syurutnya sudah dibahas. Ada dengan izin Allah dan dengan keriduan pada yang diberi syafaat. Tidak ada bagi mereka-mereka yang tidak diizinkan oleh Allah dan bagi mereka-mereka yang kufar tidak memiliki tauhid. Ini al-wasat. Lam yunfu syafa'ata mutlaqan walam lam yuthbituha mutlaqan bal athbatuha bisyartain bahkan mereka ahlu sunnah menetapkannya dengan dua syarat al waridaini fil kitab was sunnah yang kedua-duanya disebut dalam kitab was sunnah hadza hasilul bahth fi syafa'ah dan ini kesimpulan pembahasan tentang syafaat wa qawluhu kembali kepada ucapan musannif wahul imam al-barbahari rahimahullah al-mudnibin al-khati'in bahwa syafaat ini adalah untuk al-mudnibin, pendosa, khatiin untuk orang-orang yang berbuat salah. Yani takunu syafa'atu yakni syafaat itu akan ada, akan diberikan untuk orang-orang yang beriman yang berdosa. Alladzina lam yasilu ila haddil kufur, yang dosa-dosanya tidak mencapai kekafiran. Wa 'ala sirat dan kalimat muallif, kalimat musannif rahimahullah, wa 'ala sirat. Dan di atas sirat. Di atas jalan atau jembatan. Maknanya yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lil mu'minina hala mururihim 'ala sirat. Bahwa Nabi akan membela akan mendoakan kepada Allah untuk keselamatan mereka ketika mereka melewati sirat. Yashfa' liman dakhala an-nar bi ikhrajihi dan juga memberikan syafaat kepada orang yang masuk neraka dari kalangan orang beriman agar bisa keluar kembali. Idza kana min ahli tauhid kalau masih memiliki tauhid. Fayashfa'u 'ala sirat idza marra an-nas 'alaihi Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada mereka di atas surat ketika mereka melewatinya. Apa itu surat yang dimaksud? Huwal jisrul mansu. Dia adalah jembatan yang dipancangkan. Alamatni jahannam di atas neraka jahannam. Yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar keimanan mereka dan kadar amalan-amalan soleh mereka. Faminhum man yamurru kalamhil basar. Di antara mereka ada yang melewatinya dengan cepat sekejap mata, sudah sampai di ujungnya. Wa minhum man yamurru kalbarqi. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kilat. Wa minhum man yamurru rih. Dan di antara mereka ada yang melewatinya seperti angin yang kencang. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kuda yang cepat. Wa minhum man yamuru karkabil ibil. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti orang yang berkendaraan unta. Wa minhum man ya'du ajwan. Dan di antara mereka ada yang melewatinya dengan berjalan cepat. Wa minhum man yamshi masyan. Di antara mereka ada yang melewatinya dengan berjalan kaki. Wa minhum man ya, yazhafu zahfa. Di antara mereka ada yang merayap, merangkak. Betapa lambatnya. Wa man yakhtafu wa yulqa fi jahannam dan ada pula yang disambar dan kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Tergelincir dan kemudian disambar oleh kalalib kalau lebih seperti cakar-cakar besi yang mencakar atau mengambil semua orang-orang yang memang layak masuk neraka jahanam. Kulul khalaiq tamurru ala hadzal jisr. Semua manusia, semua makhluk akan melewati jembatan itu. Dan mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar akan melewati jembatan itu, tidak terkecuali para anbiya sekalipun akan melewatinya. Tetapi hil basar. Sekejap mata mereka sudah ada di seberang. Apakah orang-orang beriman ataupun orang-orang kafir semuanya akan melewati jembatan tersebut? Wala yunjihim illa a'maluhum dan tidak akan menyelamatkan mereka kecuali amalan-amalan mereka sendiri. Jika amalannya saleh, mukmin, taqi, maka dia akan selamat Sesuai dengan keimanannya, demikian pula cepatnya dia berjalan. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا kata Allah dan tidaklah di antara kalian kecuali pasti akan memasukinya. Bamir ha kembalinya pada neraka jahanam. Ya. Berarti maknanya tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Ya. Ada kisah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dengan seorang sahabat yang lain berdebat dalam masalah ayat ini. Ya. Berarti semua manusia masuk neraka. Baru kemudian diambil yang bertakwa. Karena ayat itu menyatakan wa in minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya. Dan itu di sisi Rabbmu sebagai hatman maqdiyah, sebagai keputusan yang sudah ditentukan. Tsumma nunajjil ladzina taqau, kemudian diselamatkan orang yang bertakwa dan dibiarkan orang-orang zalim padanya jizya. Baik, berarti gambarannya secara zahir masuk neraka semua, baru kemudian diselamatkan orang yang bertakwa. Setelah sekian lama diskusi, maka keduanya sepakat. Iya, kalau engkau dan aku jelas akan masuk. Tetapi yang kita bicarakan adalah bagaimana para anbiya masa masuk neraka. Para sahabat Ridwanullah alaihi merasa kalau diri mereka bukan orang bersih, bukan orang suci. Padahal mereka sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi setelah Rasulullah SAW. Ini sebagai faedah. Ya. Bahwa mereka tidak merasa yakin bahwa kami akan masuk surga. Tidak. Perdebatan ini bukan tentang kita. Kata beliau-beliau. Bukan engkau dan aku. Kalau engkau dan aku jelas. Ya, semua kita akan masuk neraka bisa jadi. Tapi yang kita bicarakan bagaimana Nabi, para Rasul, Orang-orang yang bersih, yang masum, yang terjaga. Sampai kemudian disebutkan tentang riwayat bahwasanya akan melewati sisir tadi. Itulah makna wariduha. Dan dengan itu selesailah permasalahan. Ya. Dipaham sekarang. Bukan masuk neraka berarti masuk ke dalamnya bukan, tetapi melewatannya di, melewatinya di atas jisr. Oleh karena itulah Syekh Shalal Fauzan hafizahullah membawa ayat ini pada permasalahan jisr. Musanif menyatakan wa al salat dan ketika di atas jembatan Rasulullah SAW juga mendoakan mereka Allahumma salim salim Allahumma salim salim Ya Allah selamatkan umatku selamatkan selamatkan ya. ini syafaat ya. Barakallahu fiikum dan dibawakan ayatnya wa in minkum illa wariduha tidaklah dari kalian kecuali pasti akan memasukinya artinya semua akan masukinya karena melewati di atas neraka dan ikhwan ibn a'azakumullah setelah mereka melewati neraka kemudian masuk surga, maka mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih. Ikhwan ibn a'azakumullah muslim yang saya hormati. Yakni ala sirat. Ditafsirkan oleh Syekh Shalal Fauzan, makna imminkum illa wariduha tidaklah dari kalian kecuali akan memasukinya, yakni ala sirat, memasukinya di atas jembatan tadi. Karena ala rabbika kahat maqdiya itu di sisi Rabbmu sebagai keputusan yang gak bisa dirubah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim di dalamnya. Fala yanju illa ahlu taqwa, maka gak akan selamat kecuali orang-orang yang bertakwa. Wa ammal kuffaru fa innahum yahlakun fi jahannam. Adapun orang-orang kafir maka mereka akan binasa dalam neraka jahanam dan mereka akan tersiksa dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Hadza huwas sirat. Itu sirat yang dimaksud. Wa dan ucapan musannif selanjutnya, ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsir. Dan bagi Allah masih ada sekian fadilah sekian kebaikan yang sangat banyak kepada siapa yang dikehendaki. Wa qad Allahu minan nari ba'dal mu'minin bighairi syafa'ati syafi'in. Maknanya Allah akan mem masih memiliki fadilah bisa saja. Allah mengeluarkan dari api neraka sebagian orang-orang mukmin tanpa syafaat siapapun. Hanya karena rahmat Allah. Allah rahmati dia, Allah selamatkan dia. Bal bi fadlihi. Hanya karena sebab fadilah Allah, karena sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yukhriju unasan minan nari bi fadlihi subhanah. Allah keluarkan dari api neraka dengan fadilahnya subhanahu wa ta'ala. Bighairi syafaatin min ahad, tanpa ada syafaat siapapun. Bal bi fadlihi, bahkan dengan fadilah. Taib, sebagaimana kita mengharapkan syafaat syafi'in, ya Allah aku mengingin, ya Allah aku berharap semoga aku mendapatkan syafaat nabimu dan syafaatnya para pemberi syafaat. Dan jangan lupa ada selain syafaat yang lebih dari itu, lebih dari syafaat. Mahia fadilah. Lahu tafadulun kezir, Allah memiliki tafadulun kezir, Memiliki fadilah yang sangat luas rahmat yang sangat luas, yang sangat tinggi, maka kenapa? Mengapa enggak minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rahmi. Allahumma rahmi. Ya Allah rahmatilah aku. Ya Allah sayangilah aku. Tanpa syafaat siapapun bisa diselamatkan oleh Allah. Ada saya kata bukankah demikian? maka kenapa harus berbuat syirik sampai mendatangi kuburan-kuburan keramat, kuburan orang soleh, kuburan wali, kuburan habib hanya untuk cari pembelaan-pembelaan? Astagfirullah. Apakah Allah tidak bisa memberikan rahmat tanpa syafaat? Apakah Allah tidak bisa menyelamatkan mereka dari api neraka tanpa syafaat? Kalla. Tidak sekali-kali. Itu anggapan yang batil. Allah bisa memberikan syafaat, Allah bisa memberikan pembelaan, Allah bisa memberikan pertolongan, Allah bisa menyelamatkan tanpa syafaat siapapun. Wa huwa arhamur rahimin. Wa huwa Allah arhamur rahimin. Jangan lupa, bergantunglah kepada Allah saja. Tawakkal 'ala Allah. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Yang bertawakal seluruh orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya ucapan musannif wal khuruju minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahma. Kata Imam Al-Barbahari selanjutnya dan keluarnya dari api neraka orang-orang yang telah terbakar dan telah menjadi arang. Allah Jalla wa Ala akhbara anna ahlan al mukhalladina fiha la yamutuna fiha wa la yahyaun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, mengkhabarkan bahwa penduduk neraka yang dikekalkan di dalamnya mereka akan dalam keadaan bainal hayati wal maut, antara hidup dan mati. Tidak hidup selayaknya, mati pun tidak. Karena tersisa selalu. Kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap gosong kulitnya, Allah ganti kulit yang baru. Ya. liyadukul adab agar mereka merasakan adab. Sudah kering, sudah gosong, sudah menjadi arang, ya, diganti kulit baru lagi, disiksa lagi. Dan terus selama-lamanya. Sebagaimana disebutkan fadzakir in nafa'atid dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا peringatkanlah jika peringatan itu bermanfaat dan akan ingat akan mengambil pelajaran orang yang takut dan akan menghindari orang-orang yang jelek yang akan masuk dalam neraka yang besar, yang dahsyat. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian enggak hidup di dalamnya, enggak pula mati. La yamut wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Falladhi la yaqbalul maw'idah. Artinya orang-orang yang tidak menerima nasihat. Yang yatajannabuha, yang justru menghindar dari nasihat menjauh dari nasihat, tidak mau diajari ilmu, wa yastamirru fi ghayyihi dan terus-menerus di atas kesesatan dan kekufurannya, fahadha yadkhulu jahannam. Maka orang ini akan masuk neraka jahannam. Wa yabqa fiha la yahya hayatan muriha, wa la yamutu mautan muriha. Enggak akan mereka hidup dengan kehidupan yang murihah tidak pula mati dengan kematian yang muriha. Hidup yang muriha, hidup yang tidak tersiksa. Hidup yang yurih, yang nikmat, yang santai. Tidak ada gangguan, nggak ada sakit, nggak ada. Dan itu namanya kehidupan yang muriha. Tidak pula mati yang muriha. Apakah ada mati yang muriha? Ada. Kalau orang sudah tersiksa dengan dahsyat, semua akan memilih mati. Dan itu mati yang mengistirahatkan dia dari siksaan. Ternyata tidak kedua-duanya. Tidak hidup dengan kehidupan yang murihah, tidak pula mati dengan kematian yang murihah. Bal yabqa fi adzabin, bahkan mereka akan terus kekal dalam azab. Demikian keadaan mereka. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki tauhid. Amma man dakhalaha min usatil muwahhidin Adapun orang-orang yang masuk dalam neraka dari kalangan ahli maksiat yang memiliki tauhid yang masih punya la ilaha illallah fi qalbihi dalam hatinya fa innahu yahtariq wa yasiru fahma maka dia terbakar terbakar kemudian sampai jadi arang thumma yukhraju minan nar kemudian dikeluarkan dari api neraka wa yudha fi nahrin yuqalu lahu nahrul haya kemudian diselamatkan oleh Allah faham tadi arang yang sudah gosong tadi dimasukkan ke dalam sungai yang dijuluki dengan Nahrul Hayah sungai kehidupan Fatam butu ajsamuhum maka tumbuh kembali daging-dagingnya dan kulitnya hidup kembali artinya sempurna kembali Fa'idataka malat takamalat ajsamuhum kalau sudah sempurna badannya sempurna tubuhnya, daging dan kulitnya, Allah izinkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Ini yang dimaksud dari ucapan musannif dan juga keluarnya orang-orang yang sudah terbakar dan sudah menjadi arang. Itu maksudnya orang-orang yang beriman tetapi masih memiliki dosa-dosa yang menyebabkan dia diadab. Barakallahu fikum. Barakallahu li wa بهذا العلم العظيم نسأل التوفيق والعافية نتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت أشكرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته